Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya yaitu pembahasan mengenai hadis mauquf. Kemarin sudah kita selesaikan mengenai sanad yang dikenal dengan sanad Ali dan sanad yang nazil. Yang namanya sanad itu dikatakan ali tinggi sanadnya itu ada dua kemungkinan. Tinggi ditinjau dari sifat para perawi bukan jumlahnya. Tinggi ditinjau dari sisi jumlah para perawi. Jadi kalau semakin sedikit sanatnya yang sebagai perantara sampai kepada Rasulullah semakin sedikit perawinya itu dikatakan sanatnya Ali. Semakin banyak dikenal dengan sanat yang nazil itu kalau dilihat dari adat jumlahnya. Tapi kalau dilihat dari sifat perawi, walaupun misalkan jalur <coughs> para perawi yang meriwayatkan sampai kepada Rasulullah misalnya 10 orang. 10 orang ya. Tapi semuanya kadzab. Semuanya kadzab perawinya. Nah, yang satunya cuma apa? 5 orang tapi semuanya sikot. Yang Ali yang mana? Yang 5 tapi sikot tadi itu. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu perlu diperhatikan baik-baik ya. Baik. Ya, Kemudian sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru. Hanya saja karena Kemarin belum disetorkan juga matanya. Setorkan terlebih dahulu dari mu'an'anun sampai pantun yang terakhir kita baca kemarin. Mu'an'anun, bismillah. Ewa, bismillah. Antum. antum? Belum. Ayo. Ayo, bismillah. Ayo antum, antum. Ayo, bismillah. Bismillah. Abang bismillah? Apa? Apa? lah apa Awan kalau fikum. Jadi pembahasan sekarang ini pembahasan yang mengenai maukuf yang sudah pernah kita singgung di awal-awal dulu. Maukuf ini adalah hadis atau riwayat yang sampai kepada siapa? Sahabat wa man sahabat dan orang-orang yang di bawahnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan orang-orang di bawahnya itu nanti harus dikasih apa? Taknyid. Ya, eh, maukufnya maukuf tabi'in. Paham ya? Walaupun istilahnya maktul, ya enggak? Nah, barakallahu fikum istilahnya maktul. Tapi kalau tidak mau dikasih ikatan, kalau mauquf itu yang digunakan hanya sampai kepada sahabat. Perhatikan baik-baik kalau yang merasa ngantuk segera cuci muka. Barakallahu fikum, enggak perlu dilarutkan. Nah, bismillah. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Wa ma'adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Dan apa saja riwayat atau hadis yang kau sandarkan kepada para sahabat berupa ucapan ataupun perbuatan, maka itu dikenal dengan mauquf. Dikenal dengan apa? Barakallahu fikum, mauquf. Maksudnya bagaimana maksudnya? Kalau riwayat itu sampai kepada Rasulullah marfu'. Kalau sampai kepada para sahabat mauquf sampai kepada para tabi'in atau yang di bawahnya namanya apa? Maqtu'. Tapi ingat barakallahu fikum hafizakumullah, apakah mauquf itu hadis mauquf itu hujjah ataukah bukan? Kita lewati kemarin kan bahasanya. Kalau seandainya tidak berseberangan dengan dalil yang nas yang syar'i dari Rasulullah SAW, maka mauqufnya nanti bisa memiliki apa? hukum rafa'. Bisa memiliki, memiliki hukum rafa'. Nah, maksudnya itu kalau ada para sahabat mengatakan umirna kami diperintahkan. Umir tuh aku diperintahkan, itu enggak ada yang lain yang memerintahkan kecuali Rasulullah itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kemungkinan besar ucapan seperti itu langsung naik derajatnya apa? Yang semula dikenal mauquf tapi lahu hukmur rafa'. Dia memiliki hukum rafa'. Karena apa? Karena tidak diperintahkan kecuali perintah Rasulullah itu loh ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum Abdullah? Paham belum? Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi kalau mauquf, riwayatnya sampai kepada siapa? Sahabat. Kalau maqtu' tabi'in. Kalau marfu' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Hadha huwa al-qismul khamis 'ashara min aqsamil hadits al-madhkurah fi hadha an-nadhm. Inilah pembagian yang ke-15 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini. Wa huwal mauquf, yaitu apa? Mauquf. Naam. Qauluhuma syartiyah. Marzima syartiyah. Nah, barakallahu fikum ma syartiyah. Kita lihat di sini. Kenapa kok ma syartiyah? Karena nanti ada fi'il syarat, ada juga jawab syarat. Nah, jawab syaratnya ada fa rabidah fahwa. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum ada fahwa menunjukkan bahwasanya enam itu jawabannya. Kalau seandainya kamu sandarkan ucapan atau perbuatan sampai kepada para sahabat, fahwa maka itu adalah mauqufun zukin. Ya na'am, ayo tafadhal, ya na'am, tafadhal. Syafaqallah, kita lihat di sini. Adabtahu ilal ashab ay adaftahu ayyuhar rawi ilal ashab. Yaitu apa saja yang kau sandarkan wahai seorang perawi kepada para sahabat. Sampai pada para sahabat namanya mauquf, ingat-ingat. Kalau sampai Rasulullah namanya marfu'. Kalau sampai kepada tabi'in namanya apa tadi? maqtu'. Mahu salah. Ayo na'am barakallahu fiq Kita sini. Wal ashabu jam'u sahbin wa sahbun ismu jam'i sahibin. Masya Allah. Ashab itu bentuk jamak dari mufrad sahbin. Sedangkan sahbun itu sendiri adalah apa? Isim jamak dari sahibin. Ya, kesimpulannya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal muradu bil ashab yang diinginkan dengan ashab di sini, huna di sini ashabun nabi sallallahu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu Definisinya apa? sahabiyyu ini dihafal definisinya. Definisi ini dihafal. Jangan gagal paham bertahun-tahun belajar tanya sahabat itu siapa. Nah, enggak tahu artinya, enggak tahu Definisinya itu sangat apa? memprihatinkan. Perhatian baik-baik. Wasahabi sahabat itu adalah man istama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Simpel mudah dihafal. Walaupun di sana Al-Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani rahimatullah alaih menambahkan lafaz yang sangat penting. Wa in takhallalatir riddah walaupun pernah dida, pernah diselingi dengan kemurtadan tetap dikatakan sahabat contohnya dia hidup di zaman Rasulullah beriman dengan Rasulullah, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum setelah itu murtad dan masuk Islam lagi, mati dari keimanan, itu tetap sahabat juga. Paham belum maksudnya? Jadi ketika Al-Hafidz menambahkan dengan wa in takhallalatir wa in takhallalatir itu maksudnya apa? Walaupun pernah murtad pun, kalau mati dari status keimanan, mati dari keimanan dia tetap, tetap masuk dalam kategori para sahabat. Mahum soal ini Abdurrahman, mahum. Eh, na'am. lihat sini. Ingat-ingat ya, ini namanya sahabat. Ada yang dikenal dengan apa kemarin? Antum? Mukhadram. Lah, definisi mukhadram itu apa? Ingat enggak Antum Abdul Aziz? Siapa itu mukhadram? Eh, orang yang beriman kepada Rasulullah SAW sezaman dengan Rasulullah SAW tapi nah barakallahu fikum belum pernah jumpa kepada Rasulullah SAW itu mukhadram dan mati di atas keimanan jadi orang yang apa yang hidup di zaman Rasulullah tidak pernah jumpa Rasulullah mati di atas keimanan itu namanya mukhadram paham maksudnya ya paham belum Abdullah nama namanya mukhadram di antara mukhadram contohnya siapa kemarin Esan eh? Raja An-Najasyi Ashamah nah barakallahu fiikum kita lihat sini Hatta walau kana istima' dan hatta walau pernah berjumpa tapi lahdah sesaat saja. Intinya pernah berkumpul bertemu walaupun sesaat. Wa hadza min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan apa? kekhususan-kekhususan Rasulullah alaihi wasallam an yakuna sahibuhu man istama'a bihi walau lahdah. Termasuk kekhususannya apa? Yaitu sahabatnya itu adalah orang yang pernah berkumpul bertemu dengan Rasulullah walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Tapi kalau kita bagaimana? Kita biasanya punya temannya sahabat itu kalau udah lama berteman. Ya enggak? Kalau teman bertemu sebentar di stasiun atau ketemu sebentar di terminal misalkan barakallahu fikum, itu bukan sahabat. Bisa jadi penipu. Paham ya? Bisa jadi apa? Penipu. Allah musta'an. Nasallaha an yahdiyahum. Kita lihat di sini. Amma ghairuhu adapun selainnya fala yakunu sahibu sahiban illa bituli sahbah, ya kan? Adapun selainnya, nah tidak dikatakan sahabat itu sahabat kecuali kalau lama persahabatannya. Ya enggak? Baru jumpa sekali saja stasiun terminal misalkan, siapa namanya Abdullah misalkan, siapa namanya fulan Mahmud misalkan. Nanti antum pulang ke rumah, antum bilang tadi anak ketemu sahabatku. Enggak, ketemu orang itu ada. Paham ya? Karena belum menjadi sahabat. Paham maksudnya ya ini kata-kata beliau. Adapun selainnya, jadi bedanya itu ya, kalau Rasulullah sekali aja bertemu walaupun sesaat itu dikatakan sahabat yang pernah bertemu Rasulullah. Dalam keadaan beriman dan mati di atas apa? keimanan. Kemudian ada pun yang selainnya, fala yakunu sahiban. Maka yang namanya sahabat itu tidak dikatakan sahabat illa kecuali bitulis sahbah, kecuali persahabatannya itu lama dan panjang. Paham ya? Amma mujarradu an yulaqiyahu fi ayyi makan. Adapun semata-mata hanya berjumpa dengan orbut orang tersebut fi ayyi makan di tempat manapun fala yakunu bidzalika sahiban Maka orang tersebut tidak dikatakan teman untuknya. Apa maksudnya ya? Nah, bisa jadi apa tadi? Penipu, perampok atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Wala budda sahabi an yamuta mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta walau irtadda 'anil islam summa raja'a ilaihi maratan ukhra. Harus dan pasti yang namanya sahabat tersebut apa mati di atas keimanan dengan Rasulullah SAW walaupun pernah dia murtad dari agama Islam kemudian kembali kepada agama Islam untuk yang berikutnya jadi maksudnya bagaimana walaupun pernah murtad pun dia nanti tetap dikatakan apa tetap dikatakan sahabat selama dia mati di atas apa di atas apa Abdurrahman di atas keislaman atau keimanan paham maksudnya ya seperti itu ini penting sekali ini fahuwa sahabiyun an sahih maka dia dikatakan sahabat menurut pendapat yang sahih min akwani ahli ilm eh, dari pendapat-pendapat atau ucapan ahli ilm di antaranya siapa tadi al hafid Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih siapa nama beliau Ihsan Ahmad bin Isa. Isa bin Ali Al-Hafidh Ibn Hazal Asqalani rahmatullah alaih Ahmad bin Ali. Jangan lupa. Nah, barakallahu fiikum Ahmad bin Ali rahimahullah taala menyatakan apa? Jadi kalau antum misalkan menghafalnya nanti, caranya biar langsung simple dapat semuanya, manistama'a atau man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhallalatir riddah. Ada tambahan wa in takhallalatir riddah. Walaupun pernah apa diselingi dengan kemurtadan. Paham belum? Intinya mati di atas apa tadi? Keimanan dan keislaman. Kita lihat sini. Mahfuz salah ini ya? Paham ya, Ayo eh, na'am. Idzan fama adaftahu ila sahabah ridwanullahi taala alaihim jika demikian berarti apa saja hadis atau riwayat yang engkau sandarkan kepada para sahabat Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai mereka fa innahu yusamma 'indal muhaddisin mauqufan maka menurut ahli hadis nah penyandaran tersebut dinamakan dengan apa mauquf dinamakan dengan apa mauquf Allah musta'an Wa qauluhu zukin yakni ulim. Zukin maknanya ulim sudah diketahui. Jadi definisi sahabat ma'ruf, definisi tabi'in ma'ruf, definisi atba'ut tabi'in juga ma'ruf. Naam. Jadi antum jangan gagal paham ya. Sudah belajar lama, bertahun-tahun perhatikan baik-baik. Nah, enggak tahu siapa sahabat, enggak tahu siapa tabi'in, enggak tahu juga siapa atba'ut tabi'in. Padahal sering mendengar ya, kita mengikuti pemahaman para salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Siapa tabi'in? Allah alam gagal paham. Paham ya? Upayakan dipahami baik-baik. Sahabat itu yang jumpa Rasulullah beriman dan mati di atas keimanan walaupun pernah murtad kemudian masuk Islam lagi dan mati atas keimanan. Kalau tabi'in itu orang-orang yang pernah berjumpa siapa? Sahabat beriman dan mati atas keimanan. Atba'ut tabi'in berikutnya. Orang-orang yang pernah berjumpa tabi'in di atas keimanan dan mati itu di atas keimanan juga. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kalau muhadram tadi apa? Nah, orang yang hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati di atas keimanan tapi belum pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tutup yang terakhir kata beliau, wa qaluhu min qaulin wa fi'lin yustasna min dzalika ma sabata lahu hukmur rafa'. Dikecualikan dari perkara tersebut adalah apa hadis yang telah tetap dia memiliki hukum rafa'. Berarti masuknya nanti perkaranya lain lagi min qaulis sahabi aw fi'lih baik itu dari ucapan sahabat atau perbuatannya fa innahu yakunu marfu'an hukman maka yang seperti itu tidak dikatakan mauquf tapi marfu' secara hukum seperti ucapan yang sudah kita lewati kemarin kan seperti yang ada sahabat mengatakan umirtu aku diperintahkan ya enggak umirna kami diperintahkan itu kan menunjukkan bahwasanya yang merintahkan siapa Rasulullah itu loh nah barakallahu fiikum kita lihat sini walau kana min fi'li sahabi ka salati Ali radhiyallahu anhu Nah, dan kalaulah seandainya itu merupakan perbuatan sahabat, seperti contohnya salatnya Ali radhiyallahu anhu fil kusuf, salat kusuf, salat ruku'atin fi kulli raka'ah, setiap rakaat tiga kali ruku'. Walaupun pendapat yang rajih yang kuat adalah dua kali ruku'. Fahada marfu'un hukman ini bisa dikatakan marfu' secara hukum, li'anna 'adad ar-ruku'at fil raka'ah wahidah amrun yutawaqqaf fihi 'ala syara'. Dikarenakan jumlah rakaat jumlah rukuk pada satu rakaat itu itu perkara yang apa? Perkara yang harus berhenti di atas dalil itu loh. Dan nggak mungkin Ali itu nah barakallahu aku melakukannya tanpa dalil ini kemungkinan yang disebutkan di sini. Wala majala lil istihad fi dan tidak ada pintu, tidak celah untuk beristihad. Wa kadzalika law tahaddatsa as-sahabiyyu an amrin min umuril mustaqbal seperti itu pula kalau seandainya ada sahabat berbicara tentang perkara-perkara yang akan datang. Berbicara tentang apa? Perkara-perkara yang akan datang. Nah, perkara ghaib misalkan. Kira-kira nah barakallahu fikum sumbernya dari mana kira-kira? Dari mereka sendiri atau dari Rasulullah? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, nah barakallahu fikum dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena enggak mungkin mereka nebak sendiri cerita tentang hari kiamat, cerita tentang dajjal, cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Itu pastikan sumbernya dari mana? Rasulullah SAW nggak mungkin mereka bikin sendiri gitu loh. Nah kita lihat di sini kata beliau, au umuril ghaib atau perkara yang ghaib, fa innahu yuhkam lahu birrafa' maka seperti ini dihukumi hukum rafa' li'anna umurul ghaib laisa lirra'yi fiha majal. Dikarenakan perkara ghaib tidak ada celah, tidak ada pintu masuk untuk akal ikut campur di situ. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.